Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Firanda Andirja LCMA Hafidullah yang telah memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan pelaksanaan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Dan untuk berikutnya kami akan persilahkan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man Yasin Hafidullah yang akan memberikan kepada kita pencerahan sekitar fikih kemudahan dalam ibadah Ramadan. Pada Al-Ustaz ya Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf suara anak sedang Yeah. <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر <clears throat> ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج والصلاة والسلام <clears throat> على من قال إني بعثت لم أثبت لم أبعث باليهودية والنصرانية ولكنني بعثت بالحنيفية السمحة أسر الإخوة <clears throat> رحمه الله Allah mustahil Tentu saja <clears throat> kita bersyukur tidak ada seorang pun dari kita kecuali berbahagia di hari ini. Terkhusus saya, walaupun dalam keadaan ini memaksakan, maksudnya bukan memaksakan, tetap ingin datang. Pertama, Alhamdulillah karena kita bisa duduk-duduk bersama para asatidah. Dan juga, <clears throat> Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul di majelis yang mubarak insyaallah bersama orang-orang yang mubarak dan juga dalam rangka menyongsong bulan yang penuh barakah. Eh, <clears throat> kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Senyum yang tidak pernah ya henti-hentinya ketika dijadikan sebagai seorang hamba Allah yang beragama Islam agama <clears throat> yang paling diridai oleh Allah yang subhanallah agama ini memiliki kekhususan ya, dari agama yang lain minimal ada lima kekhususan di tengah agama ini yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Suara saya jelas. <laughs> Allah besar. <clears throat> Bandriknya ada habis, Ustaz. Nah, cukup, <clears throat> pertama, Al-Kamil, sempurna. Kamil. Keutamaan kedua, Al-Baqa' langgeng sampai kiamat. Tidak pernah mengenal expired agama kita. Kehususan ketiga, alam umum untuk seluruh manusia min bi'asati Muhammad ila yaumil qiyamah. Bahkan bukan hanya untuk manusia, hatta jin mendapatkan keumuman syariat ini. Yang keberapa? Yang keempat. Al-bayinul wadih. Bayin, jelas. Wadih. Tidak ada samar. al ha? Ala ma'ajatil bayda. Lailuha kanahariha, kata Nabi. Hamparan putih. Yang malamnya seperti siang. Dan yang lebih hebat dan juga tidak kalah hebat. Subhanallah. Pembahasan kita secara khusus. Agama ini memiliki kekhususan al-yusr. Itu sangat mudah. Sangat mudah. Makanya mohon maaf. Sangat bodoh. Kalau orang tidak mau masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena agama yang enteng, yang mudah punya syahwat tinggi, punya istri satu, mudah apa susah? Hah? <laughs> ya sudah dipermudah, jangan dipersulit. <laughs> Baik. Al-Imam Sa'di mengatakan dalam kuaid fikihnya wa min qawaid syari'ati taysiru Fi am fi kulli amrin amrin abau ta'khiru. Imam Syafi'i mengatakan beliau katakan wa min qawaidi syariati taisiru. Di antara kaidah asas din kita ini mudah. Garis ya wa fi kulli amrin nabau ta'siru dalam segala perkara ya bahkan ada kesulitan bahkan ada sebuah kaidah ya idza daqal amr tasab Ida dokal amr ittasa. Kalau dokal ketika muda ini ternyata juga ada kesulitan, ada kemudahan lagi. Terus dispensasi, dispensasi, kemudahan-kemudahan luar biasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan ya wa ma ja'ala alaikum min haraj. Ya, aku tidak ingin kalian beragama tersulit. Nabi katakan dalam Sahih Muslim. Ya, ini lam ub'as bil yahudiyati wal Nasraniyah. Ya, aku tidak diutus membawa agama yang sulit. Yahudiyah dan Nasraniyah yang sulit di hari ini. Termasuk sulit masuk neraka, masuk surga. Ya. Wa inni bu'istu dan aku diutus bil hanifiyati samha dengan agama yang lurus dan mudah. Maka akhirnya azanillahu Seluruh urusan agama tidak ada yang sulit. Ya. Masya Allah. Dari mulai puasanya. Masuk Islam, tak ngucapin dua kalimat syahadat. Ada sahabat, Nabi tersenyum ketika melihat sahabat ini. Oh Masya Allah. Dakhalal jannah Walam yasjud lillahi sajdah. Masuk surga belum pernah sujud. Allah Allah. Ketika dia mau masuk medan perang, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya apakah aku masuk perang atau aku masuk Islam dulu? Ente masuk Islam dulu baru perang." Faqala asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk medan perang, kutil, dibunuh, terbunuh. Masya Allah kata Nabi. Dakhala jannah walam yasjud lillahi sajdah. Insya Allah, berapa, berapa antum dikasih ya? Waktu umur sebulan, raih sehari berapa? 24 jam, betul? Berapa menit suruh sholat? Iya. Paling lama berapa sholat? Sholat isya setengah jam. Sholat <laughs> Enggak ini. Paling banter 10 menit. 10 kali 5 berapa? Enggak nyampe sejam. Suruh ingat Allah. Sholat lima waktu mudah. Zakat. Saya kayaknya belum wajib zakat ini. Gak masuk surga, gak masuk neraka kalau gak zakat. Wong miskin, yang kaya saja. Itu pun setahun sekali. Haji, ya Allah. Berapa? Seumur sekali termasuk saum. Apalagi akhi, ayat tentang kemudahan khusus turun di ayat saum. Ya. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit atau sedang perjalanan, faidatu min ayyamin ukhar. Jangan pusing, tenang aja. Kata Allah tenang aja. Ganti di hari yang lain. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul asr. Dan Allah tidak ingin kalian sulit. Allah, Allah, Allah. Ayat tentang judul kita turun tentang Ramadan secara khusus. Tuntur turun rentetan ayat Ramadan secara khusus. Masalah warahmatullahi Alhamdulillah. Kalau gitu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata masuk surga insya Allah mudah. Makanya kata Nabi Ya ketika ditanya oleh sang sahabat. Ya jadikanlah aku. Dia minta supaya menemaninya di surga. Masya Allah. Lakon sa'atan azim. Lakon sa'atan azim. Kau sudah tanya perkara yang besar. Wa innahu layasirun. Wa innahu layasirun. Masuk surga mudah. Wa innahu layasirun. Tapi alamannya syarahullah. Atas orang di dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas tentang kemudahan Ramadan, harusnya ke Pondok Pandeglang Riyadus Solihin. Di sini mah waktunya enggak. <laughs> ya, dari pagi sampai sore panjang banyak tentang kemudahan. Ya. Tapi mungkin sebagian kecilnya saja karena sebagian sudah ditulis dan mohon maaf dalam tulisan anak ada dua eh, korek apa koreksi Pertama tentang niat, di situ ditulis kalau sebulan penuh sudah niat di awal, yaitu mohon maaf jumhur yang sahih setiap malam niat. Yang kedua tentang penulisan Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sebagian diringkas. Mohon maaf karena tidak keburu anak yang nulis, ada yang nuliskan sebagian Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian diringkas. Yang adabnya tidak boleh diringkas doa kepada Nabi SAW. Mohon maaf ya. Jadi antum cek nanti. Allah, Mungkin sedikit saja ada satu ya saat yang para sahabat masya Allah mereka di hari itu di bulan puasa bersyukur ketika ada sahabat pingsan. Waduh. Ya. Bersyukur ketika ada sahabat pingsan. Dalam lapor hadis Sahih Bukhari mengatakan wa farihu farhan sadidan. Mereka gembira banget ketika sahabat salah seorang sahabat insan namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Qais bin Sirmah Al-Ansari ini akhi dahulu sebelum di awal kali saum ya kita mengikuti saumnya ahlul kitab tata caranya. Ya, di mana subhanallah kalau puasa naam dari pagi apa Eh, sampai sore, sampai maghrib. Tapi eh, maghrib buka. Tapi sampai antum tidur. Kalau antum sudah tidur, berarti Masalah suara saya mulai ada ya. Kalau antum tidur, berarti sudah dari situ antum puasa. Sampai sore lagi. Jadi nggak ada cara sahur, nggak ada. Sampai antum tidur. Akhir, akhirnya terjadilah seorang sahabat Qais bin Sirma dan kita harus berterima kasih kepada Qais bin Sirma. Sebagaimana sahabat juga gembira di saat itu. Qais bin Sirma, ya dia seharian ya pekerja keras. Para sahabat dahulu pekerja keras, ada yang mengembala dan sebagainya. Akhirnya setelah sore siang semalam apa siang puasa datanglah ke rumahnya. sudah subhanallah. Ya, tanya kepada isinya, Ainda kisai punya apa kamu mau buka nih? Punya apa kamu mau buka? Ya, lalu kata istrinya, ya kalala atuh. Ya bonteng puan nggak punya. <laughs> Timun suri ya. Apem putih nggak punya. Jangan tanya ayam panggang nggak punya. Ya Allah nak main sih, Allah mustantai, Baik, lakin ya kata beliau, walakin antalik pak bulak, Tapi mohon sabar bentar, anak cari. Anak cari ya Allah, cari ke tetangga. Khairun nas. Begitu kehidupannya dahulu. Cari ke tetangga. Akhirnya kata rawi Wakana kana ya'malu yaumu ya'mal. Dan di hari itu dia sangat kerja keras. Fagol abad aina. Akhirnya dia tertidur. Waduh. Iya ini. Ah, lalu datang istrinya ketika wah khaibatan lak. Rugi ente. Aduh kasihan sekali suamiku. Sudah nggak boleh. Ya. Naam. Qalat khaybatan lak. Pada intasaf nahar Ceritanya panjang sampai pertengahan siang. Ya, gusya alaih dia pingsan. Kemarin kerja nggak buka, tidur, gusya alaih akhirnya dia pingsan. Maka cerita ini dibawa ke Nabi SAW. Anazalatil ayah maka turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah yang tadi sebutkan tadi, "Uhilla lakum Lailatul siyam arrafasu ila nisaikum." Ya, itu dihalalkan bagi kalian malam bulan Ramadan, rafas yaitu bergaul dengan istri kalian. Ya, kemudian ya dan kata Allah, "Wa kulu washrabu," makan terus minum. Makan terus minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr sampai betul-betul sudah nampak benang hitam dan putih, maksudnya fajar. Oh, para sahabat, farihu farhan sadida. Para sahabat gembira. Bisa dibayangkan lagi? <coughs> Kalau syariat itu masih pada diri kita. Allah Akbar. Ya, maka alhamdulillah kemudahan akhirnya disunahkan kita sahur kemudahan dari Allah kita sahur. Bahkan sahur itu bukan sekedar makan, toh, tapi maksudnya bukan sekedar mengisi perut. Ada keberkahan kata Nabi, aklatu sahurin, aklatu oleh Wala tada'u. Eh, makan sahur itu makan yang berkah, jangan ditinggalkan. Walaupun dalam kalian, walaupun cuma meneguk air, jangan ditinggalkan barokah. Lalu kata Nabi, subhanallah, karena ashab kata bersahabat, karena ashabu Muhammadin sallallahu ya, asrahum iftaran wa ya apa asalnya iftar lebih cepat apa eh, mereka adalah orang yang paling cepat iftarnya maksudnya setelah tenggelam matahari dan paling akhir disunahkan takhir untuk apa memperkuat badan kita ya makanya ya Allah masih ada 15 ada tetangga saya apa kita punya orang di sana nggak puasa ya antum gimana Oh iya, tadi malam sahur nggak sahur. Pokok nggak puasa. Ya tadi sudah diumumkan insaf, insaf katanya. <laughs> sudah diumumkan katanya suruh insaf, insaf nahan ya salam. Kata Nabi Sallam, ya ketika uh, Umar bin Khattab ya di tangannya ada ada minum minuman. Lalu Nabi bertanya, beliau bertanya kepada Ibn Umar, ya, bertanya kepada saya, Asrabu ya Rasulullah, boleh minum? sudah azan. Makanya idza uqimatis shalah, apabila telah ditegakkan salat, apa dia dikumandangkan salat, wal ina'u fi yadi ahadikum dan air ada di tangan kalian, fala tad'u. Ya apa fala tad'u, maka jangan kalau takkan hatta yak dihajat Sampai dia betul-betul menyelesaikannya. Masya Allah mudah. Enggak ada makanya insaf, insaf itu enggak ada. Eh, insaf, insaf. Harusnya insaf bukan insaf. Ya, maka Ustaz, saya punya istri empat Ustaz. Ramadan barokah Ustaz setiap malam saya datang. Baik, lalu gak keburu mandi Ustaz. Ya, lalu tidak keburu, tidak keburu mandi. Bolehkah saya sahur masih dalam keadaan junub? Boleh. Akhir. Subhanallah. ya itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah SAW mengatakan ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yudrikul fajr beliau keburu fajar huwa junub masih junub min ahli dari keluarganya summa yatasilu ya kemudian dia mandi wa yasum akhirnya dia puasa Masya Allah boleh ya dalam keadaan kita ya, junub apa masuk masuk waktu pagi kemudian ma'asyari subhanallah belum kemudian pun yang lain bagi yang apa sakit, masya Allah. Sakitnya juga ada dua. Ada sakit yang layur jabur uhu tidak diharapkan lagi sudah pikun, sudah nggak bisa jadi apa di apa kelihatannya nggak bisa lagi. Ya maka subhanallah cukup dia saja, tidak usah dikodoi. Tapi kalau sakitnya cuma sakit ya, demam saja, masih bisa sehat lagi, boleh nggak puasa. Ya, boleh nggak puasa tapi atau nanti kodok ketika antum sehat. Ustaz, anak ini safar Ustaz. Setiap hari hampir safar. Ya, maka subhanallah lihat. Kalau memang antum kuat alhamdulillah karena kata Syekh Uthaymin, puasa bareng-bareng lebih baik, lebih mudah daripada puasa yaitu nanti sendirian. Betul nggak? Ngodo itu kan kita ini enaknya gini. Utang tuh enak, bayarnya gimana? Hmm. Utangnya enak, bayarnya itu yang agak susah ya. Maka ketika dia tidak kuat sudah buka. Faman kana kumaridun maridun aw ala safarin fa'idatun. Ustaz, Masya Allah, istri anak hamil. Ini anak pertama. Kalau istri anak puasa, waduh pusing anak Ustaz, takut anak. Dan istri pun meringis-meringis. Nah, lagi nyusui kering Ustaz, susu istri anak Ustaz. Iya Ustaz, buka. Tidak masalah. Fatwanya Ibnu Abbas yang insya Allah dikuat oleh para ulama. Yaitu bagi orang yang hamil dan menyusui. Ya sudah buka. Gimana kan saya itu Semangat Ustaz Tunji setahun hiji. Tahu tak setahun hiji? Tahu setahun hiji? Anaknya setahun satu. Masya Allah. Produksinya nggak pernah <laughs> berhenti. Gimana Ustaz? Kapan kodoknya? Ya sudah. Ya bayar dengan fidyah. Waduh. Alhamdulillah. Kebetulan akhi ya pas di rumah ada makanan enaknya masal kata Ustaz Safik haram tadi Ya tapi dia makan, dia minum. Pohok cina Ustaz. Lupa. Alhamdulillah. Ya, maka antum bersyukur. Tapi jangan minta doa, ya Allah lupakan saya. Jangan. Atau jadi saya lupa, jangan. Tapi kalau pas lupa, telepon terakhir, makan, minum. Tapi kalau ngelihat yang lupa, diingetin. Oh kasihan dia lagi lupa, gak apa-apa deh. <laughs> Ingetin kalau lagi lupa. Ya. Naam. Masya Allah sakit Ustaz anak. Gimana Ustaz? Tapi anak pengen puasa. Boleh nggak berobat disuntik? Insya Allah boleh lebih. Bagian beliau. Kecuali kalau suntik untuk mengenyangkan. Ya aduh Ustaz, pusing kepala anak Ustaz. Boleh nggak ada hijamah? Hijamah. Nabi berhijamah. Ustaz, masa haus. Haus gitu ya. Ya sudah, minum. Ya jangan dulu. Ya, ambil uh, kamar mandi. Mandi. Ya, dahulu Ibnu Omar kalau juga haus banget dia basahin lapnya dia tempel di sini. Boleh. Ya, boleh. Kemudian Ustaz, pengantin baru Ustaz, Masya Allah. Masa nggak boleh deketin istri? Eh, yang nggak boleh, itu apa? Hati-hati. Ya, doblak yang di bawah nggak boleh. Jima. Ya, kalau antum cuma mencium, kemudian apa? Mubasyarah, ya, bersentuhan kulit, sampai boleh, tidak ada masalah. Tapi hati-hati. Ya, jangan gol bolanya, nggak boleh. Ya, karena Nabi SAW melakukan itu dan dia lebih meng, apa, menganukan uh, apa namanya uh, hawa nafsunya dan seterusnya dan seterusnya akhi kemudahan keluar biasa Allah Akbar makanya makanya Ramadan ditutup walitukmil iddah walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Ya sempurnakan, tutup. Ya dengan hitungan Ramadan yang sempurna. Kemudian bertakbirlah Allahu Akbar. Diberikan ibadah yang mudah. Tapi pahalanya dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Bahkan surga dibuka tidak ada yang ditutup. Tadi kata ya Ustaz kita. Surga ditutup kata Rasulullah SAW. Maka akhi, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan mohon tidak pada pertanyaan ke saya. Ini juga sudah <laughs> pertanyaan dilempar ke yang lain aja. Tapi kalau bisa insya Allah Baik. Itu saja mungkin mohon maaf. Saya kalau tidak tarik gini nggak keluar suaranya. Ya mohon maaf kepada Ustaz tidak Ustaz Firanda dan yang lainnya. Beliau ini doktor, semuanya malu juga kita. Kita cuma lulusan Cimanuk LC saja. Ya nah, mohon maaf bukan menggurui ya tapi karena disuruh ke sini dan saya pun sangat bahagia bisa berkumpul di sini Tadinya mau udur serak-serak gak bisa, gak ada suara. Tapi alhamdulillah semoga ada faedahnya. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya kemudahan-kemudahan dalam agama kita terutama kemudahan di bulan Ramadan ini. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya Ustaz. Yang ini mudah nggak? Yang ini mudah nggak? <laughs> Boleh nggak? Insya Allah nanti di sesi tanya jawab namun kita akan segera masuki kembali uraian nasihat kita bersama Ustaz Azhar Khalid bin Saif LCMA dalam tema zakat mal. Dan setelah itu insya Allah kita akan tutup dengan nasihat dari Ustaz Dr.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 Bapak dan Ibu khusus kepada ustaz-ustaz Allah, yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita untuk mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan berbagai macam karunia. Kalau seandainya kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita, maka kita tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Kata Allah, kalau seandainya kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmatku, maka kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita di pagi hari ini, khusus saya. Saya ini termasuk lama yang tidak ketemu dengan saudara saya dan ustaz saya. Ustaz Syafiq Basalama dan ustaz khusus Dr. Arifin Badri dan juga Ustaz Firanda yang saya cintai dan Ustaz Fahrudin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan beliau, menjaga beliau, selalu dan selalu berada di atas sunnah dan selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Salam dan salam selalu tercurah kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, dan Islam tersebut. Ikhwani fiddin, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zakat yang dimana zakat ini termasuk rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan sholat maka kalau seandainya kita kaya punya harta sudah sampai nisab dan haul maka hendaknya berzakat Zakat itu ada dua. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat al-at'imah yang sering disebut dengan zakat fitrah atau zakatul fitri. Diistilahkan zakatul fitri dikarenakan kita tersebut ya mengeluarkan zakat fitrah tersebut pada saat Idul Fitri pada saat masuknya satu Syawal meskipun dibolehkan dua hari sebelumnya sebagaimana yang dilakukan hmm. oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan istilah fitrah itu dari hadis Nabi SAW yang dikatakan bahwasannya salah satu tujuan daripada berzakat fitrah tersebut adalah tuhratun lisa'im untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dikarenakan mungkin pada saat kita berpuasa ada khilaf, ada salah yang mungkin kita nggak sengaja. Maka dengan zakat fitrah tersebut mensucikan kita. Yang menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah masalah zakat mal, zakat harta. Kalau berbicara tentang zakat harta, berhubung waktunya pendek, ya kita nggak bisa menyeluruh. Saya sih inginnya panjang menjelaskan ini. Tapi berhubung sekali lagi cuma 10 menit, ya berarti penjelasannya juga 10 menit, 10 menit atau pendek sekali. Kalau istilah para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, yang disebut dengan zakat mal itu adalah hakun wajibun min amwalin maksusa, bisurutin maksusa, li asnafin maksusah bahwasannya yang disebut dengan zakat itu adalah hakun wajib. Hak yang wajib kita keluarkan dari harta yang kita miliki. Bisa dua setengah persen, bisa lima persen, bisa sepuluh persen, bisa sepuluh persen. Berkaitan dengan masalah zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tadi, bahwasanya yang disebut dengan zakat itu hakun wajibun. Harta yang wajib untuk dikeluarkan. Bisa dua setengah persen, bisa lima persen, bisa sepuluh persen, bisa dua puluh persen. Dua setengah persen itu berkaitan dengan an emas dan perak. Atau yang sebandingnya, seperti mata uang. Berhubung kita hidupnya di Indonesia, maka pakainya rupiah. Ketika harta emas dan perak tersebut sudah memenuhi syarat, nanti kita akan jelaskan syaratnya pada definisi yang selanjutnya, maka terkena hukum wajib zakat. Bisa 5% itu berkaitan dengan harta pertanian. Kita bercocok tanam, padi, kita beli ratusan hektar tanah, kemudian kita mengeluarkan biaya pada saat mengelolanya, hatta untuk menaruh atau menebur benih-benih padi tersebut dengan menggunakan pesawat kecil, dengan apa kita bikin irigasi yang semuanya itu adalah duit. Maka ketika sampai pada panen dan sampai pada nisab, maka dikeluarkan zakatnya 5%. Tapi kalau seandainya kita iseng mau bercocok tanam, beli tanah di Jawa satu hektar, kita bercocok tanam padi, kita berharap cuma dari hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini, mengeluarkan biaya pun ya ala kadarnya. Subhanallah panen, ya sampai pada hitungan nisab, maka kita tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 10% dari hasil pertanian tadi. 20% itu berkaitan dengan khusus yaitu masalah rikas. Kita dapat harta karun entah emas, entah perak, ya. Pada saat kita mendapatkan manfaat daripada emas dan perak tersebut, maka dikeluarkan zakatnya satu kali saja 20%. Nah, itu yang disebut dengan hakun wajibun. Min amwalin maksusah dari harta-harta yang khusus Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari seluruh harta kita. Cuma sebatas lima harta saja yang Allah wanti-wanti. Kalau seandainya kita memiliki satu di antara lima harta tersebut, maka terkena zakat. Yang pertama al-an'am, binatang ternak. Binatang ternak pun juga cuma sebatas tiga jenis hewan saja itu pun yang diternakkan, digembalakan. Onta, sapi, kemudian kambing. Kalau kita punya ribuan ayam, berternak ayam tapi cuma sekedar untuk kita konsumsi sendiri, untuk kita makan sendiri, atau bagi-bagi hadiah, terkena zakatkah? Kita katakan tidak. Kenapa secara zatnya ayam, secara zatnya bebek, Allah tidak mengenakan zakat. Kapan bebek dan ayam tersebut terkena zakat? Ketika kita bisniskan, ketika kita dagangkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 267, "Ya ayuhalladina amanu Anfiku min tayyibati maka kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatkanlah dari mata pencaharian yang halal dari kalian ini. Makanya Al-Imam Al-Bukhari secara khusus menegaskan harta perdagangan tersebut itu ada zakatnya. Sampai beliau menulis satu bab khusus dalam kitab sahih beliau, bab sadaqatu al-kasbi wa tijarah. Bab yang menerangkan wajibnya tentang harta perdagangan itu dizakatkan. Kemudian yang ketiga, harta yang wajib untuk dizakati adalah emas dan perak atau yang sejenisnya, yaitu mata uang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau di tempat kita rupiah. Kalau bagi orang yang nyimpan dolar, maka keluarkan juga zakatnya nanti. Kapan? Kita jelaskan setelah ini. Kemudian sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Agak panjang berhubung waktu Silakan lihat sendiri. Kemudian yang kelima, harta yang wajib untuk dizakati adalah hasil pertanian. Khususnya itu al-qutul qawmi. Ya kita ini di Indonesia. Rata-rata orang Indonesia itu makan beras, ya kan? Kita bercocok tanam padi, maka terkena zakat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yawma hasadih dan kasihkanlah hak dari hasil pertanian kamu tersebut zakatnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah rikas. Rikas, harta terpendam atau harta karun yang kita dapatkan dari perut bumi atau dari lautan. Nah ini khusus. Kemudian disurutin maksusah zakat itu dengan syarat yang khusus baru Allah wajibkan terkena zakat. Berkaitan tentang masalah al-an'am binatang ternak itu syaratnya ada tiga. Yang pertama nisab. Bapak dan Ibu, nisab itu adalah kadar atau nilai atau jumlah yang Allah tentukan. Kalau seandainya kita memiliki sapi, onta, atau kambing sesuai dengan jumlah yang Allah tentukan maka keluarkan zakatnya seperti onta wajibnya dizakati atau nisabnya tersebut kalau kita memiliki lima ekor onta di sini nggak ada onta kecuali di Ragunan sebelah sana ya kan kemudian yang kedua sapi ya itu 30 ekor sapi kalau kita punya 20 Wajib zakat nggak? Kenapa? Nisabnya belum sampai. Allah nggak menuntut. Punya 30 ekor sapi, baru Allah tuntut ada zakat. Yang ketiga kambing. 40 ekor kambing. Berarti kurang daripada itu, Allah pun tidak menuntut untuk kita keluarkan zakatnya. Ini syarat yang penting. Nisab. Yang kedua adalah haul berputarnya harta tersebut satu tahun, dua belas bulan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, la zakat fi malin hatta yahula alaihi al Tidak ada zakat berkaitan dengan harta apapun kecuali sampai pada hitungan haul, yaitu 12 bulan. Hari ini kita beli sapi 30 ekor. Terkena zakat nggak hari ini? Bulan ini? Tidak. Kenapa? Nisabnya sudah sampai. Karena haulnya belum datang. Kalau sapi ini sudah satu tahun bersama kita 12 bulan, baru terkena zakat. Yang ketiga, ya, antakuna saimatan. Hendaknya sapi atau kambing tersebut digembalakan. Kalau misalnya sapi itu digunakan untuk membajak sawah, maka tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala zakatnya. Nah, itu berkaitan dengan masalah pertanian. Ah, maaf, berkaitan dengan masalah peternakan. Kemudian yang kedua adalah anggaplah yang kedua ini emas dan perak. Kita tahu memang khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tapi syaratnya emas dan perak dan mata uang juga dua syarat. Pertama nisab, yang kedua haul. Nisabnya itu kalau emas 85 gram emas. Kalau kita punya 85 gram emas baru dituntut oleh Allah SWT keluarkan zakatnya. Baik itu hiasan buat ibu-ibu ataupun disimpan ataupun cuma dilihatin saja. Ya, dipakai atau tidak dipakai terkena zakat. Karena pernah Rasulullah menegur seorang wanita yang membawa anaknya yang di mana ada gelang di tangannya tersebut. Rasulullah bertanya kepada ibunya, Syuf, ya anti, kamu ini sudah membayarkan zakatnya enggak? Belum ya Rasulullah. Syuf, jangan sampai nanti engkau dikasih gelang oleh Allah Taala dari siksa api neraka. Dikenakan engkau tidak mengeluarkan zakatnya. Artinya apa? Meskipun dalam tanda kutip ada khilaf, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasannya emas, perak yang dipakai terkena zakat juga. Dengan syarat sampai nisab. Yang kedua syaratnya haul. Nah bagaimana dengan mata uang? Itu bisa dianalogikan dengan emas. Kalau perak nisabnya itu 595 gram perak. Tapi berhubung di sini ya kan di Indonesia ini jarang yang menggunakan menyimpan perak kata-kata emas ya hatta orang-orang Banjar yang ahli dalam masalah emas itu nggak mau nyimpan perak simpannya emas nah itu satu gram emas sekarang ini 500 ribu sekarang ini 500 ribu kali 85 berarti 42 juta setengah kalau kita punya fulus punya tabungan 42 juta setengah berarti wajib zakat. Kapan? Ketika sudah berputar satu tahun 12 bulan. Kalau seandainya saya mengatakan, ini cuma sekedar contoh saja. Saya dapat fulus hari ini 50 juta. Wajib zakat tidak saya hari ini? Tidak. Kapan 50 juta tersebut dizakatkan? Ketika sudah berputar 12 bulan atau satu tahun. Nah ini masalah emas, perak, atau yang sejenisnya yaitu mata uang. Kemudian begitu pun juga perdagangan punya syarat dua wajibnya yaitu nisab dan haul. Nisab dan haul. Haulnya apa nisabnya berapa? Sama sebagaimana emas. 85 gram emas yang sebanding untuk sekarang ini ya bisa dicek di pasar sama orang yang jual emas 42 juta setengah. Kalau kita modal sekarang ini 42 juta setengah, kemudian sudah berputar satu tahun, maka dikenakan zakat kalau nisabnya masih ada. Yang keempat adalah berkaitan tentang masalah hasil pertanian, khususnya padi. Itu syaratnya juga ada dua. Pertama nisab, yang kedua waktu panen. Nisabnya berapa? Disebutkan oleh Nabi SAW 5 ausuk. Itu sama dengan untuk hitungan sekarang ini, untuk kilogram 647 ya kilogram. Kalau kita menimbang padi atau gabah yang kita dapatkan tersebut itu sama dengan 647 kilogram beras atau padi. Maka terkena wajib zakat. Zakatnya berapa? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kalau natural kita mengeluarkan biaya ada sedikit, ya kan? Atau sama sekali tidak mengeluarkan biaya, dituntut oleh Allah SWT 10 persen. Tapi kalau seandainya kita tersebut ketika mengelola pertanian tersebut mengeluarkan biaya yang dahsyat, ya kan? Artinya kita beli ratusan hektar tanah untuk menebur benihnya saja dengan memerlukan pesawat kecil, kita bikin irigasi yang semuanya bla bla blanya itu duit. Maka ketika panen sampai pada hitungan nisab tadi 600 600 uh, eh, eh, berapa? 6, 6 kuintal setengah atau 647 ya kan kilogram maka terkena wajib zakat. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan rikas. Ya, rikas ini para ulama berdebat keras. Mayoritas ulama tidak mensyaratkan. Jumhur ulama, mayoritas ulama tidak mensyaratkan kalau kita dapat rikas, dapat harta karun harus melihat nisab dan haul. Meskipun ada yang mendebat, tapi saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya kalau kita dapat ikas tidak perlu untuk dikeluar apa tidak menunggu nisab, tidak juga menunggu haul, dikeluarkan 20%. Sekali itu saja. Kata Salam, wa rikazi humus. Setiap ikas yang kita dapatkan 20% yang kita keluarkan. Nah itu berkaitan dengan harta yang wajib dikeluarkan sekaligus syarat-syaratnya. Untuk siapa? di asnafin maksusah. Untuk orang-orang yang khusus. Yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Delapan golongan. Ada orang-orang fakir, ada orang-orang miskin, ada amil zakat, ada mu'allaf, kemudian ada rikob, budak atau hamba sahaya, kemudian golongan yang keenam ada orang-orang terlilit hutang, Kemudian orang-orang yang berada di jalan Allah bil khususnya adalah para mujahidun. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Orang yang melakukan safar kehabisan harta entah dia tersebut dirampok atau dicuri atau yang lainnya yang jelas dia habis harta tidak sanggup untuk kembali ke negerinya maka kita boleh untuk mengasihkan zakat kepada dia tersebut sebagai biaya agar kembali ke negerinya. Wallahu alam. Ini yang berkaitan tentang masalah zakat mal. Nanti kita bisa kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari bapak dan ibu. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Azhar Khalid bin Saif LSMA Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, jamaah, ya rahimakumullah, kita akan masuki nasihat terakhir dari sisi penyampaian makalah bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam tema Fikih Kontemporer Seputar Puasa. Kepada Ustaz, kalian Fadol Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala wa kafa atara sunnati ila Akhwat ahibai hadirin sekalian, Bapak-bapak dan Ibu. ibu Alhamdulillah satu kesempatan bagi saya untuk bisa duduk dengan para masyayikh. Eh, asobah katanya, yang terakhir itu asobah. Sisa-sisanya. Jadi antum sudah kenyang, sudah banyak dapat, kemudian ilmunya sudah banyak, perhatiannya juga sudah tinggal sisa-sisa, semangatnya juga semoga Eh, tapi saya ingin bertanya sebelum memulai masuk lebih jauh tentang puasa. Tema yang diberikan kepada saya fikih kontemporer tentang puasa. Bedakan atau apa bedanya fikih kontemporer tentang puasa dengan puasa kontemporer? Saya khawatir nanti ada yang hadir di sini ingin puasa kontemporer. Kenapa? Ini umat Islam semua sudah puasa puluhan tahun. Kita berbicara tentang puasa lagi, puasa lagi. Kalau disampaikan Ustadz, ya kayak puasa tahun kemarin. Tidak ada yang baru. Ya itu, itu aja yang disampaikan. Puasa itu rukunnya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat birahi. Itu rukunnya. Disertai dengan niat ta'abud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kontemporernya Ustaz? Hanya itu kan puasa? Betul. Puasa ya itulah puasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis, as-saumu junnatun. Sejatinya puasa itu adalah junnah sebuah perisai benteng yang akan membentengi orang yang berpuasa, membentengi antum dari banyak hal perbuat membentengi dari dosa, membentengi dari siksa neraka, membentengi dari syahwat, membentengi dari Eh, perbuatan-perbuatan yang tidak halal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan faidakana yaumasomi ahadikum. Kalau kalian sedang berpuasa, falayar fut walayabsuk. Jangan berbuat rafat dan juga berbuat fisik. Apa itu rafat dan fisik? Rafat itu adalah menggauli istri, berhubungan badan, dan juga jangan berbuat kefasikan berbuat dosa. Fa insabahu ahadun kalau dimaki au syatamahu atau dicaci dalam kaitan au qatalahu atau diperangi, dimusuhi, katakan inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah hadis qudsi, as wa ana adzibih. Puasa itu adalah ibadah spesial untukku dan hanya aku yang akan memberi imbalan hanya aku yang tahu berapa imbalan pahala orang yang sedang puasa kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kecil ini menjelaskan tentang hakikat puasa ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli dia meninggalkan makan minumnya syahwatnya semuanya itu min ajli karena lillah bukan karena makannya tidak enak Bukan karena lagi tidak punya makan, bukan lagi diminta oleh dokter Allah untuk diet, untuk puasa. Bukan juga sedang karena apa? Sedang loyo. Karena meninggalkan sholat. Kenapa? Loyo. Lagi loyo. Bukan karena loyo. Istrinya cantik, jelita, rupawan, menggoda. Tidak. Semuanya ditinggalkan. Kenapa? Lillah. Itulah hakikat puasa. Nah, untuk bisa memahami hukum puasa, maka jadikanlah hadis kudsi ini sebagai dasar untuk memahami apa itu puasa. Sehingga berbagai hukum kontemporer, masalah kontemporer bisa kita pahami dengan mudah. Tadi saya jelaskan bahwa puasa itu meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwat birahi lillahi azza disertai dengan niat beribadah. Jadi kalau tanpa niat ibadah bukan puasa yang syar'i. I. Kita berbicara tentang puasa yang syar'i. Di masyarakat ada puasa mutih. Itu bukan puasa. Ada puasa e, berbicara, itu bukan puasa. Yaitu membisu yang diistilahkan dengan semedi. Itu bukan puasa. Karena dalam hadis kursi sudah didefinisikan puasa. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Dia meninggalkan makan minumnya serta syahwatnya lillah dalam rangka ta'abud. Baik. Dengan demikian satu poin penting bagi kita yang ingin belajar ilmu fikih secara khusus atau ilmu syariat yang lainnya. Fahamilah berbagai nama, sebutan, istilah, kata-kata yang ada dalam syariat dengan pemahaman yang syar'i dengan istilah syar'i sebagai istilah syar'i, bukan dengan persepsi budaya dan juga bukan dengan literatur bahasa arti kata secara bahasa salah besar. Kalau dipahami secara bahasa puasa itu sama yasum itu adalah menahan diri dari apa saja. Karenanya Maryam alaihissalam mengatakan ini nazar rahmani sauma falan ukallimal yauma insya Aku bernadar kepada Allah swt untuk berpuasa. Maksudnya apa puasa di sini? Bukan puasa menahan makan dan lapar, namun maksudnya adalah menahan bicara, tidak bicara. Makanya beliau menafsirkan maksud dari kata som di sini dengan kata-kata apa? Aku tidak akan berkomunikasi dengan siapapun. Falan ukal lima leoma, insya hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun orangnya. Ini arti puasa secara bahasa. Begitu juga secara budaya, di budaya masyarakat banyak puasa-puasa, macam-macam. Karena kalau kita ingin memahami, lupakan arti secara bahasa, lupakan arti secara tradisi budaya, dan kembalilah kepada arti secara syariat. Nah, Nabi uh, dalam hadis itu disebutkan ya da'u ta'amahu wa syarabah. Dia meninggalkan makan dan minum. Karena itu para fuqaha menjelaskan selama tidak disebut makan dan tidak disebut minum berarti tidak membatalkan puasa. Selama tidak disebut makan dan tidak disebut minum dan juga tidak menggantikan fungsi makan tidak fungsi minum, maka tidaklah disebut pembatal puasa banyak. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan hasastu yauman faqabbaltum raati wa ana ya Rasulullah. Suatu saat aku greget gemes melihat istriku cantik akhirnya apa? Ya tak cium. Om cantik-cantik ngemesin puasa. Akhirnya aku pun mencium. Jika Omar khawatir, subhanallah sadar puasa-puasa kok nyium istri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aro'aita lau madmad. Wahai Omar, apa pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur apakah puasamu rusak? Beliau mengatakan tidak ya Rasulullah. Fama, kalau gitu kenapa engkau risau? Hadis ini, kasus ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus bisa membedakan antara mukaddimah, wasilah dengan goyah, dengan e, amalan itu tersendiri yaitu apa? makan dan minum. Apapun yang dikatakan itu sebagai mukaddimah dari makan dan minum maka tidak membatalkan puasa. Makanya orang puasa boleh, hmm, masakan istriku lezat, gitu ya. Baunya hmm, menggoda. Orang yang berpuasa juga boleh ngincipi, tapi jangan satu sendok. Karena ngincipi itu hanya menggunakan indera perasa yang ada di ujung lidah. Indera perasa itu alhamdulillah kalau tidak percaya silahkan tanya Pak Dokter ada di sini. Letaknya di ujung manis, pahit, kemudian apa? Eh, ah, garam ya, asin, kecut dan yang lainnya itu rata-rata ada di sekitar lidah, bukan di kerongkongan. Jadi kalau ngincipi jangan hmm, itu makan namanya. Ngincipi itu ujung lidah. Oh, asin. Oh, gurih. Kemudian kalau ngincipi pakai satu sendok. Hmm, eh, ini ngincip. Itu bukan ngincipi, itu makan. Mukaddimah. Karena itu kalau sudah ngincipi dilepehkan. Jangan ditelan karena ditelan itu namanya makan. Karena para ulama mengatakan mengincipi makanan boleh. Tapi jangan kerjanya incip-incip. Nanti wah mumpung boleh ngincipi, nunggu istrinya masak, ngincipi lagi sambelnya ngincipi, tempenya ngincipi. Bukan. Ngincipi itu hanya di ujung lidah. Boleh. Sama halnya mukadimah minum. Kumur-kumur. Makanya Rasulullah SAW membolehkan kalau berwudu kita berkumur-kumur. Tapi memberikan warning, jangan keterlaluan kalau kumur-kumur dan istinsyak masukkan air ke dalam hidung. Wabah fil istinsyak ma takun sa'iman. Bermubalaghah, sungguh-sungguhlah dalam istinsyak, membersihkan hidung dengan memasukkan air ke hidung selama engkau tidak sedang berpuasa. Sama ngincipi juga jangan mubalaghah. Ngincipi kok dibuat kumur-kumur di mulut, ngincipi ya dijilat. Ah, itu namanya ngincipi. Begitu juga mukaddimah jima. Sama. Ya mukaddimah ya dikit aja ngincipi, Pak. Kalau keterlaluan ya ndak boleh makruh. Apalagi masih tenaga muda, semangat muda, darahnya muda, penganten muda. Waduh, Jangan. Mukadimah boleh. Gandengan tangan boleh sambil belanja mesranya pengantin baru. Tapi kalau kebablasan tidak boleh mukadimah. Mencium ya sekali saja jangan bablas. Kalau bablas ya itu namanya seperti nginjiki bablas ditelan itu namanya membatalkan puasa. Jadi bedakan inilah dalam syariat yang membatalkan puasa seperti disebutkan dalam hadis ini makan, minum dan melampiaskan syahwat. Namun bedakan. Ada catatan lain. Dalam makan, minum, dan melampiaskan syahwat, harus ada perhatikan ada aspek halal dan haram. Ngincipi ya makannya sendiri. Jangan ngincipi masakannya tetangga. Kenapa? Tidak ada perlunya tetangga engkau nyicipi masakannya. Sama kalau mau mandang ya istrinya sendiri cium ya istrinya sendiri. Jangan nyoba ngincipi istrinya tangga. Haram walau hanya ngincipi. Artinya apa? Dalam e, berpuasa yang disebutkan syahwat itu ada syahwat makan, minum dan syahwat jima serta yang lain. Ini harus dibatasi dengan yang halal. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazmin Salah seorang tokoh ulama Madhab Bali mengatakan memandang istri tetangga itu dosa dan membatalkan puasa. Kenapa? Haram. Kalau makan minum yang tadinya halal saja membatalkan puasa, ini yang jelas-jelas haram, baik puasa atau tidak puasa. Sehingga semua perbuatan dosa menurut Imam Ibn Hazm itu membatalkan puasa. Dan para ulama sepakat itu dosa. Tapi beda pendapat. Imam Haz mengatakan semua dosa itu membatalkan puasa. Namun yang lebih akwa tidak batal puasa tapi dosa. Dan kalau dosa maka sayang puasanya tidak dapat pahala. Tadi dah mendengar hadis yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, kemudian juga amalan dusta wal jahla perbuatan bungu bodoh. Jahil itu bodoh. Kok bodoh? Saya mau tanya, kalau punya anak sekolah, punya anak didik, atau punya anak yang sekolah satu tambah satu, ketemu satu, pinter atau bodoh? Pinter atau bodoh? Ayah guru, silakan angkat tangan. Pinter atau bodoh pak? Punya anak-anak, satu tambah satu ketemu berapa? Satu pak. Itu sudah pintar anaknya. Bodoh. Kalau dibilang satu tambah satu ketemu satu bodoh artinya tidak ada peningkatan. Tidak ada keuntungan. Apalagi kalau bilang satu tambah satu ketemu nol pak. Itu cerdas sekali ya. Sama dalam urusan bodoh secara syariat. Juga demikian orang yang berbuat sesuatu tidak ada nilai lebihnya. Tidak ada untungnya di dunia ataupun di akhirat. Pahala tidak dapat, untung dunia juga tidak dapat. Itu namanya al-jahla. Apalagi perbuatan yang rugi di dunia tadi akhirat. Itu adalah bodoh. Karena itu dalam hadis ini merupakan ancaman berat bagi kita selama berpuasa. Yang hobi main game. Main game itu untung atau rugi, Pak? Rugi ya. Dan itulah al-jahal. Itulah al-jahal. Apalagi kalau sampai berjudi. Dosa, main game menghabiskan waktu dengan perbuatan sia-sia. Sehat badannya tidak, akalnya sehat juga enggak, tambah enmannya tidak, hartanya tidak bertambah. Habis umurnya, habis waktunya, pusing kepalanya, rugi. Itulah bodoh. Rasulullah SAW menyatakan man lam yada qaula zur wal amala bih, yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan amalan dusta, bersaksi dusta dan yang lainnya. Menjual dengan palsu, menjual dengan penipuan, itu adalah zur, penipuan dan juga tidak meninggalkan al jahla, perbuatan bodoh, perbuatan dungu. Apa akibatnya? Falaysa lillahi hajah an yada'a amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh terhadap amalan dia yang hanya sebatas nahan lapar dan nahan haus. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran penting lagi bahwa dalam ayat yang Allah katakan la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas umat-umat sebelum kalian niscaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau benar-benar berpuasa dengan cara yang Allah kehendaki pasti, bukan sekitar semoga. Kata Allah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu artinya adalah pasti. Bukan harapan lagi. Pasti kalau kalian berpuasa dengan yang benar pasti kalian menjadi orang bertakwa. Betapa tidak? Orang yang berpuasa itu menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsu untuk makan, lapar, minum, dan bahkan perbuatan yang mubah pun banyak ditinggalkan perbuatan yang tidak menguntungkan sehingga otomatis ketika satu bulan kita mendapatkan pelatihan untuk senantiasa mengamalkan yang menguntungkan dunia ataupun akhirat kemudian juga berlaku jujur berkata jujur menahan hawa nafsu itulah hakikat dari takwa itulah hakikat dari ketakwaan kita baik berkaitan dengan makan dan minum Tadi Ustaz sudah mensyaratkan bahwa makan dan minum ini harus dibedakan. Namanya makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan masuk ke dalam perut. Minum pun demikian. Karena itu para ulama mengatakan selama tidak dikatakan makan atau minum dan juga tidak menggantikan fungsi makan dan minum. Orang makan tuh oh, seger, badannya sehat, tadinya lemas menjadi kuat, maka tidak membatalkan puasa. Karena berbagai macam model infus suntikan selama itu tidak bertujuan untuk memberikan asupan gizi, hanya sekedar obat, pengobatan. Begitu juga yang asma, penyakit asma dia butuhkan semprotan melalui mulut untuk melebarkan kerongkongan. Boleh, itu bukan makan dan bukan minum. Bukan makan dan bukan minum. Begitu juga berbagai macam aktivitas berenang boleh itu bukan makan dan bukan minum walaupun ketika berenang kentut di dalam kolam renang. Put. Sehingga rongga duburnya terbuka, kemasukan air. Tidak membatalkan puasa. Suppositoris. Ketika ada obat yang harus dilewatkan dubur. Itu bukan makan dan bukan minum. Tidak ada orang makan lewat dubur Adakah di, dok di dunia medis? Nggak tahu kalau ada ya, ini kontemporer kan saya nggak tahu. Ada lagi, selama itu tidak dikatakan makan dan minum tidak membatalkan puasa itu keidahnya. Nah, karena itulah, misalnya ada orang yang dioperasi, apakah batal puasanya? Tidak. Hijamah tadi berpekan juga bukan. Balsem yang ditempelkan walaupun itu meresap tidak membatalkan puasa selama itu tidak disebut makan dan minum. Ada satu masalah bencana besar yang banyak terjadi. Ahli hisab. Ahlul hisab. Yang ahlul hisab ini tolong angkat tangan ini. Menghisap apa? Rokok. Membatalkan puasa tidak Pak? Ahli hisab ini membatalkan puasa atau tidak? Di dalam bahasa Arab ahli hisap ini tidak disebut dengan hisap. Orang Arab kalau bilang rokok itu tidak tidak mengatakan apa hisap, tapi mengatakannya syariba minum minum karena apa rokok itu dia telan diisap sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian masuk ke dalam rongga perutnya itu otomatis seperti itu sehingga otomatis karena dia memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Dan bagi pecandu rokok, kalau rokok itu katanya seger. Wah seger katanya. Maka seperti orang yang makan soto ayam seger. Batal puasanya. Kenapa? Kata orang Arab yang ngisap rokok itu disebut syaribat duhon. Beda dengan orang yang lewat di tukang parfum. Hmm, harum. Lewat apa dia masuk? Hidung dan tidak akan masuk ke dalam perut. Kalau tidak percaya tanya dokter Amlo. Pokoknya saya tidak tahu loh dok. Temper di sebelah saya. Jadi kalau bisa lewat hidung itu tidak masuk ke dalam perut. Nah, ini harus dipahami puasa itu menahan lapar, haus, menahan makan, minum dan syahwat birahi sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Inilah puasa yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan minumlah sampai menjadi nyata bagi kalian fajar. Benang putih dari benang hitam yang kemudian itu ditafsir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fajar. Nah, karena itu tidak ada fikih apa namanya tidak ada puasa kontemporer. Sekarang zaman industri kita balik saja puasanya di malam hari. Toh siang hari 12 jam, kita malam hari 12 jam negeri Katulistiwa. Kira-kira 12 jam siang dan malamnya berimbang. Boleh tidak dipindah? Yang penting kan kita menahan lapar, haus, menahan syahwat kita selama 12 jam. Tidak. Karena puasa itu telah Allah definisikan dari terbitnya fajar kemudian tsumma musyama ila alaih sempurnakan puasa hingga malam. Nah, ini juga harus dipahami secara syariat. Apa itu fajar dan apa itu malam? Kalau kita melihat televisi, berita pukul 7 malam, 8 malam dibilang selamat sore selamat petang. Tapi kalau di pukul 12 selamat malam. Ini malamnya orang Nasrani dimulai dari 00. Malamnya orang Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Dan siang itu dimulai dengan terbitnya fajar bukan dengan terbitnya matahari. Itu dalam Islam. Karena kita harus bisa memahami. Kalau ingin berpuasa dengan syari, ya inilah puasa syari. Karena para ulama berkhilaf. Bolehkah orang yang berpuasa itu wisol? Bukan TV wisol, tapi puasa wisol itu melanjutkan puasanya hingga malam hari tidak puasa sampai lanjut besok nyambung puasa dengan puasa. Jumhur ulama atau tidak usah kata jumhur, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh wisol. Sekedar terbit eh, terbenam matahari, maka puasanya secara syar'i telah batal. Antum makan atau tidak makan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza aqbala lailu min hahuna wa adbara naharu min hahuna, faqad aftara saim Kalau malam telah tiba dari seluruh penjuru, artinya sudah betul-betul malam, bukan karena terhalang oleh gunung, bukan terhalang oleh awan mataharinya. Kalau terhalang oleh mendung, itu gelap di sini, di sana terang. Itu bukan malam namanya. Tapi kalau malam itu sudah menyeluruh, menyelimuti seluruh bumi dan siang telah hilang dari seluruh bumi, fakat after sa'i maka orang yang berpuasa itu secara syariat telah berstatus sebagai muhtir, sebagai orang yang telah batal puasanya. Ini pendapat sebagian ulama. Walaupun yang lebih akwa, lebih arja adalah boleh wisol hingga fajar. Hingga fajar. Artinya boleh menahan lapar. Namun itu makro hukumnya. Makro hukumnya untuk wisol. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Ma yazalun nasu fi khairin ma ajalul fitra wa akharus, wa akharus sahur umat Islam itu akan terus berjaya, umat Islam akan terus menjadi baik, kondisinya akan menjadi baik selama mereka itu menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Namun ini karena sudah ada warning, ah, sudah selesai, alhamdulillah. Baik, kasih.